Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara pendengar dimanapun anda berada Syukur Alhamdulillah kembali kita bersama dalam taklim Tadarus Al-Quran Hari ini untuk kelas C Kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak kelas C Dari nomor 21 hingga 40 Baik, eh, pelajaran pertama kami sampaikan Surat-surat pendek juz amal juz ke-30 diawali dari surat ke-81 disampaikan Syekh Abdurrahman Al-Khuzaifi. Baik, kita ikuti. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم الكفره الفجره بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Sadaqallahul Azim Demikian tadi pelajaran pertama surat 80 dan 81 Yang akan kita tadaruskan untuk kelas C adalah surat ke-81 Surat ini terasa angel, sulit, susah ya Terutama di ayat-ayat pertama Kami berikan kesempatan nanti untuk kelas C Ini jatah hari Rabu ya Nomor 21 sampai nomor 40 Sudah terdaftar yang belum terdaftar yang ingin daftar harus masuk dulu kelas B ya untuk seleksi awal. Kalau kelas B tanpa seleksi silahkan itu masuk aja di kelas B hari besok ya. Hari ini adalah uh, C untuk jatah nomor 21 sampai 40. Namun sebelumnya kami akan meneruskan kembali pelajaran tajwid biar urut, biar tuntas, biar jadi diktatnya kan sudah, resumenya sudah kami bikinkan, sudah dibagi secara gratis fotokopiannya Insya Allah mudah-mudahan ibu dan bapak yang sudah memiliki bisa dipegang kol-kolah ya. Kita akan berbicara tentang kol-kolah nomor 36 dan 37. Di buku pelajaran Mas'ud Syafi'i, buku pelajaran Tajwid, itu di halaman 46-47. Ya, jadi ada sinkronisasi 46, 47 itu buku Mas'ud Syafi'i. Biar ada, kalau ini nggak paham coba buku ini, buku ini nggak paham coba buku ini gitu ya atau di diktatnya di halaman 45 ya 4546 tentang kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Jadi di diktat lebih jelas. Jadi yang berbunyi hijau ya hijau dan merah so, uh, hijau huruf kolkolahnya kemudian merah sukunnya. Begitu juga kolkolah kubro ya eh, ini ada hijau dan merah. Baik, di halaman 46 berbicara membahas tentang kolkola. Kolkola ini dibagi dua. Ada kolkolah sugro, ada kolkolah kubro. Ingat, kiamat, kiamat sugro, kiamat kubro. Sugro kecil, kubro besar gitu ya. Apa bagaimana terjadinya? Tentu saja ini hanya terjadi pada huruf kolkolah. Huruf kolkolahnya mana? Hanya lima. Kof, to, ba, jim, dan dal atau disebut kot bujadin atau istilah keren kita baju di toko mana aja. Yang penting lima huruf ini terjadinya kalau dia mati atau dimatikan. Orang banyak salah membaca eh, huruf-huruf ini saat hidup dikolkolahkan pula. Eh, logikanya seseorang disebut almarhum atau almarhumah kalau dia sudah meninggal atau mati dimatikan gitu kan, gitu kan, e, meninggal atau dibunuh gitu kan, dan itu. Nah, ini kolkolah pun begitu, logikanya di sana. Terjadinya kolkolah itu kalau huruf itu dimatikan kalau dimatikan berarti dari hidup kan? Jadi kol kolkolah kubro. Kalau dia sudah mati, sudah almarhum berarti kolkolah sugro gitu. Mati dan tidaknya itu kalau sudah mati ada tandanya di atasnya sukun, non sakinah ya. Ada sakinahnya, ada sukunnya. Sedangkan yang uh, hidup dimatikan, yang kolkolah kubro, kalau berbaris, masih berbaris biasa, bisa patha, bisa kasro, bisa doma, patah tain, kasro tain, doma tain gitu ya. Kalau patah tain jarang ya, jarang terjadi karena kalau patah tain dihentikan bukan Kolah tapi nanti jadi madiwan. Baik. Di halaman 47 tentang kolkolah, kolkolah ialah bunyi huruf yang mengeper, goyang bila ia mati, atau bila mati karena dihentikan. Bila huruf kolkolah itu mati atau mati karena dihentikan, jika kita baca bunyinya tidak terus menghilang, melainkan masih terdengar juga perlahan-lahan. Seperti bola ditendang setelah dia jatuh ke tanah tidak terus diam, melainkan kembali lagi ke atas. Jadi membal gitu ya. Kalau kita menjatuhkan besi atau benda-benda batu, jatuh ya jatuh. Lain dengan bola. Kalau bola jatuh ke tanah langsung ngeper lagi. Jadi suara huruf itu tidak tidak hilang gitu. Kolkola sugro, kolkola sugro disebut juga kecil ialah bunyi huruf kolkola yang mati asalnya. Jadi huruf kolkolanya sudah mati. Gitu. Mana? Ya be tuh. Ya be baknya mati huruf kolkolanya. Sudah mati. Itu sugro. Jadi perbedaan sugro dan kubro sebetulnya terletak uh, mati atau tidak. Kalau mati sugro, kalau hidup berarti kubro. Satu, perbedaan prinsip yang kedua, sugro selalu ada karena syaratnya menjadi kol-kolah kan harus mati. Kalau kubro tidak selamanya ada. Terjadi kalau dimatikan saja. Sama seperti mad di sukun, mad lain, mad lin. Itu terjadi mad iwad Terjadi kalau dihentikan saja. Kalau dimatikan, kalau berhenti. Kalau nggak dihentikan, kalau kalau kubro tidak ada. Lain dengan kalau kalau sugro. Nah, oleh sebab itu kol-kola sugro itu bisa di, di tengah ayat, ya di, di tengah kalimat, bisa di akhir kalimat. Sedangkan kol-kola kubro umumnya di akhir kalimat. Kalimat pengertian kalimat di sini kata ya, ahadun tuh. Umumnya uh, di akhir di akhir kata, di akhir kalimat. Kenapa akhir kata kalimat? Karena ingat pengertian ahadun penggalan seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kata, dalam bahasa Arab itu kalimat begitu. Yak balu tuh yak kofnya ya, kolkolah sugro. Sedangkan kolkolah kubro, kolkolah kubro, kolkolah besar ialah bunyi huruf kolkolah yang matinya bukan asal. Dia mati karena dihentikan. Jadi huruf kolkolahnya masih hidup. Mana? Bahijin, bahijin. Kolkolah? Bukan. Bahihinya, atau bijinnya kosar. Kosar itu ada yang nanya, kosar itu apa? Bacaan pendek. E, bacaan pendek, kenapa dibaca pendek? Karena belum ada pemanjangnya. Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada iya. Atau tidak ada patah berdiri, atau doma berdiri, doma terbalik, atau kasroh berdiri. Jadi bacaan pendek. Itu. Ishaqo. Kolkolah? Bukan. Haknya mad asli, koknya kosar. wataba Kolkolah bukan. Bil wasidi bukan. Kapan terjadinya kolkolah? Kalau bacanya dihentikan. Jadi kalau e, bacanya bahijin, berarti dia mau dibaca idhar karena ketemu huruf idhar. Ishaqo itu karena mau nyambung. Is, ishaqo wa Yaqub. Mau nyambung kan, mau wasol. Tabat yada abi lahabi watabama. Tuh, mau nyambung gitu kan. Bil wasidi, sana nyambung juga. Kapan terjadinya? Kalau dihentikan saja. Kalau tidak dihentikan, tidak terjadi. Itu bedanya. Prinsip pertama, kol-kolah sugro dan kubro. Kol-kolah walaupun disebut sugro, kecil, tapi selalu ada. Karena syaratnya menjadi kol-kolah harus mati gitu atau dimatikan. Kalau mati berarti kalau kelas sugro sudah mati, sudah almarhum gitu kan kalau ibarat orang itu. Kalau kubro itu katakanlah mati suri atau atau ya karena sesuatu Eh, karena sesuatu menurut uh, ilmu kedokteran seseorang harus disuntik mati misalnya begitu. Ini logikanya saja. Nah, di resume ringkasan yang sudah kami bikin, di sana juga lebih mudah-mudahan ada ada ada bantu untuk menjelaskan, untuk bantu memahami. Di hal di nomor nggak pakai halaman ya, dipakai nomor 36. Nomor 36 kolkolah kubro yaitu apabila huruf kolkolahnya huruf kolkolah yang mana yang lima itu baju di toko atau kot bujadin ko to, ba, jim, dan dal berbaris. Berbaris, masih hidup gitu loh. Nah, jika dihentikan membacanya, maka disebut kol-kolah kubro. Jadi terjadinya apabila dimatikan saja. Lihat halaman 4650 yaitu yang kita tengah pelajari sekarang. Sedangkan kol-kolah sugro yaitu apabila huruf kol mana? Kof, to, ba, jim, dan dal atau kot bujadin atau baju di toko ini berbaris sukun atau sudah mati. Kolkola sugra selalu terjadi karena syaratnya menjadi kolkola itu harus mati atau dimatikan. Harus mati berarti uh, sudah mati kolkola sugra Harus dimatikan berarti kolkola kubro. Asalnya hidup dimatikan, dihentikan. Jadi hentikan itu dimatikan istilah kita ya dalam bacaan itu. Nah, Kembali ke halaman 48 buku wajib yang ditulis oleh Mas Syafi'i. Di sana ada bahijin. Bahij. Ishaq Ishaq Watab bilwas, bilwasid itu eh, kasrohnya nggak nggak ya di bawah sod ada kasrohnya itu ketinggalan cetakannya Bilwasid yang contoh lain kasab kasaba kolkolah bukan kapan jadi kolkolah kasab as-somadu kolkolah bukan Terjadinya kolkola kalau dimatikan. as Seakan-akan di situ ada sukun. Ahadun kolkola Bukan. A-nya kosar, hanya kosar, dunnya kosar. Kenapa dibaca dun? Karena kulwawahu ahadun. Kalau ketemu huruf idhar. Di sini ya, kulwallahu ahadunillah biasanya ya. Itu ahadun. kolkola Bukan. Kapan kolkola Kalau dihentikan membacanya. Ahad membacanya. Jangan salah. Tulisannya tetap bukan kolkola itu Beda dengan kalau kolkola sugro. Kalau kolkola sugro tulisannya sudah kola karena sudah ada sukunnya. Sedangkan kola kubro tulisannya belum kola Bagaimana Kapan kolkolanya dibacanya kalau dihentikan? Kenapa dihentikan? Ya itu bisa berhenti karena ada tanda wakaf atau ada nomor ayat atau lagi baca Quran kita berhenti karena napasnya kurang atau kata, karena ada hal-hal lain. Itu. Jadi bisa saja dihentikan sengaja bisa juga tidak disengaja, tidak disengaja ya tiba-tiba lagi baca Quran karena ada satu hal harus berhenti di situ. Kebetulan menemukan huruf-huruf kolkolah. Salah satu huruf kolkolah yang lima, maka dibacanya jadi harus kolkolah. Itulah kolkolah kubro. Kalau yang sukro yang sudah sukun ya. Itu. Al-falaq, al-uqad, la syahid, mashhud. Itulah kolkolah. Ternyata di buku ini <laughs> banyak kolkola itu, banyak cara eh, di, di mudah gampang diambil gampangnya ya kolkola ada dua, sugro dan kubro, kecil dan besar. Yang kecil sudah sukun, sudah terjadi. Yang kubro belum. Terjadinya kapan? Kalau dihentikan, kalau berhenti saja. Kalau tidak berhenti tidak ada. Itu bedanya. Jadi mana yang selalu ada? Yang kol-kolah sugro, kol-kolah kubro tidak selamanya ada. Kalau tidak dihentikan, tidak ada kol-kolahnya. Sama seperti mad arit disukun dan mad layin atau mad iwad itu ya, sama seperti itu. Nah, di halaman 48 dari buku yang ditulis oleh Al Mas'ud ini, cara membaca kol-kolah itu banyak variasinya. Pada umumnya kol-kolah itu berbunyi e dalam bahasa Sunda dari kata lemes ya, bukan lemes, lemes citerup e gitu sebagai tersebut dari di atas. Akan tetapi pendapat yang lain ada sebagai mana banyak hal. Yang pertama kolkolah ada dua macam yaitu yang pertama kolkolah tetap bunyinya miring kepada a yaitu huruf-huruf seperti to dan kof yap yap mau al as asbab yakbal ishaq itu cenderung ke a yang kedua, kolkolah yang bunyinya berubah-ubah menurut baris yang sebelum dan sesudahnya. Ya huruf-huruf kalau ada ba, jim, dan dal. Kan lima hurufnya. Ya, ba, jim, dan dal ini selalu berubah-ubah. Yang pertama, bila huruf kolkolah terletak di tengah sesuatu kalimat, nah, atau di dalam kata, ini yang pertama miring ke A. Kapan? Bila huruf sebelumnya dan sesudahnya berbaris fathah. Mad mad mad ke A kan madrasatun ya ja'al ya betari susah ya banyak variasinya yang B-nya bila huruf yang sebelumnya berbaris domah yang sesudahnya berbaris kasroh dan sebaliknya ini cenderung ke A mujrimun yubtilu yubtil kalau dihentikan rijsuhum ribhuk ada juga yang miring ke I, yaitu bila huruf sebelum dan sesudahnya berbaris kasroh Ib, ib, iblis, ri id, id. Ke, miring ke i. <laughs> Ya, miring-miring ini susah juga. Ya udah a, e, e aja lah gitu ya. Yang ketiga miring kepada u. Itu bila huruf sebelum dan sesudahnya berbaris doma tobe tobe tu tuh. hulu miring ke u-nya e tuh. Yang keempat miring ke o. Bila huruf sebelumnya berbaris fathah dan huruf sesudahnya berbaris doma domah. Yadkhul, khul tuje mau tauje ri miring ke o e nya itu ada juga yang miring ke e yaitu bila huruf sebelumnya berbaris kasroh dan huruf sesudahnya berbaris fathah mana reje ke e kan reje za mide roro lik gitu ya ada ke e kabe kabe kabe lik uh, jadi e-nya ke e ada e-nya ke i ke a ke u gitu kemudian halaman 50 huruf kolkolah terletak di ujung sesuatu kalimat adalah yang pertama miring kepada A, yaitu bila huruf sebelumnya berbaris fathah atau kasrah. Lam yulad, lam yalid, ahad, maghrib, miring ke A. Ada juga yang, yang kedua miring ke I, yaitu bila huruf sebelumnya berbaris domah. Yaslub, lub, lub, lub, yakhluk, miring ke I ya. Agak susah ya, ya udahlah untuk awalan pokoknya kelas ada dua ada kelas sugro ada kelas kubro kecil sugro kecil kubro besar uh, terjadinya hanya pada lima huruf saja baju di toko atau kotbu jadin ba jim nyata ba jim dal to dan kof atau kof to ba jim dan dal itu aja terjadinya kalau dia sudah mati kolkolah sugro, kalau hurufnya hidup dimatikan itu kolkolah kubro itu. Terjadinya kalau mati atau dimatikan. Kalau mati berarti kolkolah sugro sudah mati, kalau dimatikan berarti kolkolah kubro. Kolkolah mana yang selalu ada? Kolkolah sugro karena syaratnya menjadi kolkolah harus mati. Kemudian di halaman 54 ini tentang tanda-tanda wakaf. Ini juga jelimet. Amir ringkas saja kita ingat tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Saya selalu memberikan klasifikasi tiga, tiga warna. Merah, kalau mobil menemukan lampu merah berarti harus berhenti. Mana? Nah, kasih tanda mim dan to. Kalau menemukan mim dan to, mesti berhenti. Wakop lejim mim. Toknya wakop mutlak, Wakop mutlak. Itu merah. Mana yang hijau? Tidak boleh berhenti. Lama alif lah. Itu yang eh, satu dua tiga empat lima lima kolom dari bawah. Itu lam alif la ada mulwakof. Tidak ada wak, tidak boleh berhenti. Itu eh, kita logikakan dengan lampu hijau, tidak boleh berhenti. Sama seperti kita membaca Al-Quran yang di tiada tanda wakof, tidak boleh berhenti kan? Tetapi kalau di tol, di tol kita boleh berhenti nggak? Nggak boleh. Tapi kalau mobilnya mogok harus diapain? Mau pak polisi mau ngomel-ngomel nggak bisa orang mobilnya mogok orang orang bacanya habis suaranya, habis napasnya, nah itu. Coba kalau mobil mogok di tol, diapain? Didorong kan? Nah, itu juga membaca gitu. Kalau kita kepaksa berhenti di tanah wakof lah atau di tiada tanah wakof, minimal harus ngulang satu kata, satu kalimat sebelumnya. Ingat, pengertian kalimat itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia kata minimal satu kata sebelumnya kita ngulang lagi gitu itu aja. Sedangkan lampu kuning ya selebihnya mana eh, lampu kuning itu boleh berhenti boleh enggak hanya konsekuensi hukum yang terpenting. Kalau berhenti di tanda lampu kuning kita tidak usah ngulang itu ada konsekuensinya bukan sekedar lampu kuning merah hijau. Di mana di gym Wakaf jaiz. Boleh berhenti, boleh tidak. Kalau nggak berhenti, boleh. Zai, boleh. Bahasanya aja boleh berhenti. Nggak berhenti, ya terus. Sod, boleh berhenti. Al-wakfu allah dihentikan lebih utama. Makan pete lebih enggak, lebih bagus enggak, ngerokok lebih baik enggak. Orang ipong mas mesti tetap mau, <laughs> gimana? Wah, di situ berhenti lebih utama. Orang enggak <laughs> gitu kan. Ada lagi al aula, disambung lebih utama. Senin Kamis itu saum lebih utama. Orang belum bisa <laughs> gitu. Padahal utama ya sunahnya sunah yang harus gitu kan harus diusahakan karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan Senin dan Kamis. Nah ini. Jadi itulah lampu kuning. Lampu kuning boleh berhenti, boleh enggak, boleh terus, boleh enggak dan konsekuensi hukumnya kalau berhenti di situ tidak usah ngulang karena memang ada nya bagikan kalau di jalan tol itu kita berhenti di pom bensin, di tempat peristirahatan, apa kita ditilang dan ya, enggak? Karena boleh di situ berhenti kan? Ya, itu logika kita aja. Kalau lampu hijau atau yang tidak boleh berhenti sama seperti di, di jalan tol, kita berhenti tidak boleh sembarangan gitu. Kecuali mogok gitu kan kalau mogok didorong gitu. E, begitu juga kof. Kof itu dikatakan di sini boleh wakof dikatakan di sini boleh wakof Nah, boleh wakop, nggak wakop nggak apa-apa. Gap. Di sini wakop sebelumnya ini sih tergantung yang sebelumnya wakop apa. Kemudian yang bulat ini nomor ayat seperti wakop mutlak ini boleh juga dimasukkan ke lampu merah. No, nomor ayat nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Kemudian ain dan hamzah itu tanda rubu atau akhir surat kalau istilah kita mas satu alenia. Jadi Quran itu masya Allah e, membicarakan sesuatu satu alenia, kemudian ganti lagi pembicaraan. Nggak ngacak pembicaraannya itu terurut ya. Kemudian yang titik tiga itu bila berhenti berhentilah pada sesuatu tanah tersebut tapi jangan berhenti di keduanya. Contohnya di halaman 55. Jadi kalau kita berhenti di roi boleh, tetapi tidak boleh berhenti di fi. Gimana? Contohnya, di surat Alif lamim kan di surat Al-Baqarah Zalikal kitabu la raib. Boleh berhenti di situ, tapi tidak boleh berhenti di fi. Harus fihi hudal lil muttaqin gitu. Atau kalau mau berhenti, zalikal kitabu la raib fi hudal lil muttaqin. Jadi kalau berhenti boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Atau sekalian enggak usah berhenti. Zalikal kita la raiba fihi hudal lil mutakin Itu lebih bagus ketimbang berhenti di keduanya. Mana? Zalikal kita la raiba fi hudal lil mutakin Itu terlarang. Jadi tanda titik tiga seperti ini hanya boleh berhenti di salah satunya tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Mudah-mudahan cukup jelas tentang tajwid kita. Hanya tinggal beberapa materi. Untuk ibu dan bapak yang ketinggalan tajwidnya, silahkan nanti saat taklim tanyakan MP3-nya ya. Kami bikinkan susunkan MP3-nya, kasetnya ataupun e, eh, DVD-nya untuk membantu ibu dan bapak memahami. Dan tidak mungkin di taklim kita di radio ini tajwidnya selalu diulang-ulang karena mengingat kami memiliki e, program yang terpenting memperbanyak bacaan. Kalaupun ibu dan bapak mahir dalam bertajwid, itu karena salah satunya ibu dan bapak datang hadir di taklim ataupun mengikuti kelas-kelas khusus yang kami siapkan. Baik, di 8594785 ini hari ini jatahnya kelas C dari nomor 21 sampai nomor 40 ya. Ini ada Ibu Aam, ada Ibu Hani, Ibu Lutfi, Ibu Yunar, ada juga Ibu Hajah Jubaida, ini banyak sekali ya. Ibu Mayang, Ibu Heni di Kampung Jembatan, ada Ibu Lilis Nur, Ibu Tini, Arifah juga ini masuk di kelas B. Eh ya, bukan kelas kelas C, hari Rabu. Ibu Ane, Ibu Kartika, Ibu Umi, Ibu Hajah Syam, Ibu Hajah Syafi'i, Ibu Sulis, Ibu Acih Karawang masuk nih Ibu Acih ya nomor 37. Nomor 38 Ibu Yani, nomor 39 Ibu Wiwi, nomor 40 Ibu Dede. Itu. Wah, saya mau mau masuk kapan aja boleh. Syarat kuncinya harus bisa menjawab tajwid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini? Nomor 32. 32 Kesaha Ibu Kartika. Oh, mangga besok. Ayat seberaha? Oh, belum tahu. Belum tahu ayat pertama ya, surat At-Takwir. At-Takwir? Ah, ah diulang lagi. Iya, Emang susah kan itu ya. Ya, ya nggak apa-apa, biar terbiasa. Belajar ya. Ya, sama-sama. Silahkan. Radionya oh. dikecilin atau? Ini ya, Iya, biar tidak feedback, tidak ngajuit. Ya. Sap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. R-nya harus jelas satu, jangan hiu rohman, hir. E-nya nggak ada W-nya. Bismillahir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Jelas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat idan nujum. Wa, wawnya ketinggalan. Wah Wa ya. idan. Wa idan nujum kadarat. Jangan ditahan. Wa idal jibal. Wa idal jibal suwirat. Hmm, suyirat. Wa idal isyar utilat. Wa idal wuhus ushirat. Wah, mana coba dilihat. Wa idal wuhus ushirat. Tahu uh, kekurangan ibu? Enggak. Enggak, alhamdulillah. Mau dikasih tahu? Mau. Terburu-buru. Harus tenang, ya. Iya. Nah, surat ini memang agak sedikit susah ketimbang Al-Baqarah surat-surat lain mudah. Di sini iya. susah. Iya. Jadi harus tenang, Iya. jangan terburu-buru kayak gini ya, Bu ya. ya, wuhu Wa idal wuhushu husyirat. Diulang. Iya. Wa idal wuhushu husyirat. Iya. Sunya jangan dipotong tapi nyambung. Oh. Wa idal wuhushu husyirat wa idza wuhush husyirat nah gitu wa idza biha sujjirat wa idza nufusu zuwijat zai zuwijat zuwijat wa idza mau'udatu su'ilat su'ilat Datu su'ilat Jangan datu, kalau datu nggak ada artinya Mendingan dari waidal aja Waidal mau'udatu su'ilat Kalau ada salah sebaiknya ngulang dari awal lagi biar oh, jadi ilmu. Oh iya nempel terus ya. ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Punya panjang, jangan ragu kan ada ada doma terbalik tuh. Oh, iya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal eh. Ya, betul. Wa idzal mau eh, mana? 7, wa idzal mau'udatu su'ilat. Babi ayat. Hmm, nggak ada wau. Yang ada wau tadi di, nggak dibaca ya ayat dua. Ini nggak ada wau. Ya. Bi ayi. Ya. Bi ayi bi qutilat wa idas suhufu nushirat wa idas sama kushiqat wa idza jahimu su'irat wa idza jannatu uzlifat Alimat nafsumma ahdarat. Baik, terima kasih. Ibu sudah bagus kok ketimbang pertama masuk ya. Cuman tenang ya, jangan terburu. Ya keburu-buru ah, oh, mau oh, pergi. Oh, mau kemana emang? Mau besok ada ngasih tahu baru ah, sekarang. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, kalau di sini terburu-buru eh, nggak eh, nggak beres karena banyak tasjid. Di Suratain mungkin terburu-buru bisa ya itu agak terlebih kitanya jarang baca surat ini itu ya silahkan di lima assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh siapa ibu siapa ibu ini ibu Sa'dia ibu Sa'dia nomor seberapa belum masuk nomor oh harus masuk nomor caranya gimana caranya nah. nah ibu masuk kelas B dulu besok ya kan saya sudah sering masuk ah iya tapi belum terdata di sini Oh gitu. Hmm, hmm. Nanti ibu dites dulu di kelas B ya besoknya. Oh gitu. Nah ya, bu ya. Iya. Nah ya. Baik. Jadi e, kalau dites di sini banyak nanti yang lain yang mau tes juga. Itu tesnya di kelas B dulu besok ya. Jadi ada kelas C, ada kelas B. Ini kelas-kelas ini tidak ada syaratnya, tidak ada pembayaran, tidak ada nah, pokoknya untuk memberikan gambaran bahwa masing-masing uh, dengan kelas lebih terarah begitu. Jadi kalau kelas C hari Senin, kelas B-nya hari Selasa, Rabu, kelas C lagi. Jadi satu hari C, satu hari B begitu ya. Insya Allah. Tetapi untuk ibu dan bapak yang sudah mahir tajwid. Maksud mahir itu kalau ditanya bisa jawab, masuknya boleh kapan saja, tapi tetap seminggu sekali gitu ya. Kapan aja nggak usah. Ini kan uh, hari ini, hari Rabu, itu nomor dari nomor 21 sampai 40. Itu. Hari Jumat, nah nomor 41 sampai terus gitu 60 ke sana ya. Baik. Di sini ada barangkali Ibu nomor 21 ini dimulai dari Ibu Aam ya. Ada Ibu Hani, Ibu Lutfi, Ibu Yunar, Ibu Haja Jubaida, kemudian juga ada Ibu Mayang, Ibu Hani Kampung Jembatan nih nomor 27 tuh. Iya, Ibu Lilis, ini nomor 28. Ada juga Ibu Tini, ini teleponnya 79198 titik-titik. Ibu Tini, Ibu Arifa, ada ini masuk juga Arifa kelas C ya kemudian Ibu Anne, Ibu Kartika barusan, Ibu Umi ini Ibu Umi juga. Teleponnya 8660 titik titik. Nah ini Ibu Umi, ini Ibu Umi eh, kalender kalau nggak salah ya, Pak Urip. Ada juga Ibu Hajah Syam 8436 titik titik kita teleponnya. Ibu Hajah Syafi'i, eh, kemudian Ibu Sulis, Ibu Aceh Karawang nih Ibu Aceh ya. Ini biasanya kan susah nih dikasih nomor seperti ini mudah-mudahan memberikan kesempatan untuk yang susah. Ada juga Ibu Yani, ini teleponnya 82423 titik titik gitu. Iya. Baik, dicoba kembali silahkan di 8594785. Jadi perlu sosialisasi kan. Ini baru dicoba 2 3 hari ini ya. Eh, berhubung banyaknya permintaan saya kok susah nah coba dicoba gitu iya eh, udah nomor tapi nggak keluar ya baik silahkan ada juga Ibu Yani Ibu Wiwi nomor 398790 ada juga Ibu Dede ya 87 iya Assalamualaikum radionya tolong dikecilkan radionya tolong dikecilkan 08180 ya baik Uh, ya. Ini jadi memberikan kesempatan dengan demikian uh, semua orang ada kesempatan untuk bisa masuk seperti Ibu Haja Pupu Aziza ini hari Senin Ibu ya nomor Ibu nomor satu lagi Ibu Haja Nur juga itu ya itu nomor dua jadi di nomor Insya Allah ya ini 0812 80 87 nih kayaknya belum terdaftar nih ya Ibu ini kita coba nih Halo? Halo? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Radionya dikecilkan Pak. Dia mau nanya yang dikat itu Dat. Ya? Dikat. Nanti aja ke handphone saya ya tanyanya ya. hmm. ya. Nomor handphonenya berapa? Yang nanti saya sebutkan ya. Iya. Baik. Nah, nanti eh, hari Sabtu juga libur mengingat banyaknya kegiatannya saya juga termasuk ada ceramah jauh ya di Pelabuhan Ratu eh, 0812 828 7881 kalau mau informasi atau mau nanya atau mau kurban ini juga ya ini biasanya ada kurban banyak sekali tapi saat ini sampai saat ini belum ya itu walaupun ada satu sapi entah nggak begitu jelas nah tambahan tambahannya gitu baik uh, eh, silahkan uh, eh, kami memberikan kesempatan untuk nomor 21 sampai 40 ya. Sedangkan hari Jumat 41 sampai sekian gitu. Baik. Jadi mengkaji tentang tanda-tanda wakaf seperti di surat ini ya kita lihat nih. Idasyam syamsu kuwirat itu ada tanah wakaf kan sadlam ya tuh selaya di situ disambung lebih utama tetapi ada hukum lain hukum lainnya apa bulat ya bulat itu nomor ayat nah nomor ayat ini sama seperti wakaf mutlak jadi berhenti juga boleh disambung boleh itu jadi tidak tidak kaku dengan satu hukum ya mentang-mentang hukumnya a sudah a nggak rigid itu hukum Islam itu gitu kan sama seperti hukum pernikahan itu eh, yang paling sesuatu yang paling, yang boleh yang paling dibenci oleh Allah kan perceraian. Tetapi kalau kondisi tertentu diperkenankan, itu perceraian itu sama seperti dalam pesawat eh, pintu darurat. Nah ini gitu. Jadi tidak maksudnya tidak rigid gitu. Walaupun terlarang tapi masih diperkenankan kalau syarat-syaratnya kalau hal-halnya memungkinkan. Seperti sini. Di sini kan wakofnya tuh wakof di sini eh, disambung lebih lebih utama al-waslu aula. Tetapi di sini ada nomor ayat nomor satu. Jadi di sini dua hukum, boleh disambung, boleh juga berhenti karena ada nomor ayat. Nomor ayat bulat satu dua tiga ini sama seperti wakaf mutlak. Jadi bisa idza syamsu kuwirat bisa, bisa juga disambung idza syamsu kuwirat wa idan nujum kadarat. Itu bisa, dua-duanya diperkenankan. Baik eh, ya sudah masuk tapi ya ini perlu sosialisasi nomor saya tetap uh, disiplin dengan nomor jadi silakan nomor 41 eh, sampai uh, nomor 21 sampai 40 ya nanti kalau sudah terbiasa mah ya biasalah mungkin kadang-kadang nomor-nomor ini yang kami sebutkan lagi ada halangan lain ada juga yang tidak paham karena ini baru satu hari kemarin Senin ya dicoba setelah untuk kelas B-nya uh, nomor-nomornya baru didata ulang gitu. Jadi kalau yang kelas B silahkan masuk aja karena kelas B itu kemarin baru kami catat baru 9 nomor langsung aja langsung besok langsung masuk sudah uh, nomornya nambah begitu. Kemarin kelas B harus harus sampai uh, nomor 9 yang sebetulnya kelas B banyak yang terdata didata ulang. Itu ya. Jadi saat saat masuk saja. Baik. Jadi tanda eh, tanda tanah wakaf itu seperti itu. Jadi eh, satu hukum di situ harus berhenti eh, ya karena tanah wakaf mutlak, tetapi di di atasnya ada alwaslu aula disambung lebih utama. Jadi boleh disambungin, boleh berhenti. Bisa idasyamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat gitu ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Radio Kayu Manis. Betul, Ibu. Saya mau minta informasi dulu. Iya, Ibu. Uh, saya kalau mau kirim ucapan ulang tahun ya, tapi... Oh, ini lagi acara ngaji, Ibu ya. Oh, Ibu telepon di 850 ya. Kapan? berapa? 850 uh -huh. 9776 ya. Iya, ya. ini lagi pengajian. Oh iya, Nah, iya. Apa-apa ya, Ibu kan butuh informasi. Jadi silahkan ke 850-9776 Boleh ya, kadang-kadang kan susah masuknya Informasi yang ada ini ya Baik itu eh, jadi nomor 21 sampai dengan 40 ya. Tetapi uh, ada uh, tamu kehormatan atau anggota kehormatan yang boleh masuk kapan saja. Itu ibu dan bapak yang uh, sudah mahir tajwidnya. Jadi kalau ditanya tajwid paham minimal 3 4 pertanyaan bisa dijawab ya sudah bisa masuk kapan aja. Misalnya pertanyaannya nggak susah. Uh, huruf idhar ada berapa, huruf igu ada berapa, hukum alif lam komaria, samsia, pada Allah kayak gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Ibu Anu Pak, nomor 31. Di Ibu Anu. Iya. Iya, Ibu Anu tinggal di mana? Di Meruya, Pak. Meruya. Iya. Silakan Ibu. Iya. Belajar lagi ya, Pak. Baik, silakan dari ayat pertama lagi ya. Iya. Mm -hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya seperti dihentak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hirahman, jangan digeret, jangan ditarik ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu diulang-ulang nanti di darat ya, di rumah ya. Baik, teruskan. Idza syamsu kuwirat Mungnya seperti ditahan satu alif. Waidan, waidannya guna ya karena alif lam samsia dan nun bertasid di dibaca guna. Waidan nujumu kadarat. Ikhfa ya. Mm -hmm. Angnya banget karena ketemu kaf dan kop angnya banget. Waidan nuzu. Nujunya bukan nuzu, Jakarta, Jatinegara ya lagi. Wa izan nujumun kadarat. Nah, begitu. Wa izal jibalu suyirat. Wa izal isyaru uttilat. Wa idzal wuhushu husyirat. Syuhnya pendek. Wa idzal wuhushu husyirat. Susah memang di situ. Ya, dicoba lagi. Wa idzal wuhusu husyirat. Iya. Waizal Jangan putus. idal biharu sujirat. idal biharu sujirat. idan nufusu zuwijat. Nah, Ibu, tadi kan Ibu jimnya eh, rapuh. Nah, latihannya ini di, di garis bawah ini. Iya. Membedakan antara zai dan jim. Oh, iya. Zuwijat yang satu rapuh, yang satu keras. Kalau tadi kan ibu nuzu bukan nuzu, nujum yang gitu ya. Nah ini ini ini banyak huruf-huruf yang mirip untuk dilatih bagus. Terus, Wida. Wa mau mau'udatu su'ilat bi bing kutilat wa idza suhufu nusirat. Anginnya kurang keluar. Tadi juga wuhusunya anginnya kurang keluar sih. Ya. Gini Bu ya. Eh, Ibu nggak keberatan kalau salah langsung dibenerin apa oh, maunya? Enggak apa-apa. Enggak ya. kan kadang-kadang ada yang maunya, "Wah, saya nggak usah dibenerin dulu." Oh, gitu. enggak iya. hmm, ya. justru mau dibenerin. Ya, baik. Ini shin Bu ya, gini ya. ya. Waida suhupu noshirat. Nushirat. Latihannya anginnya dibesarin aja. Nushirat. Ya. Gitu. Tapi nggak ada kalau iya. nusyirot ada tasdid. Iya. Nusyirot. Nah, gitu. Lagi ibu ya. Wa idza suhufu Nah, udah lumayan tapi shinnya belum keluar tuh anginnya. Keluar juga. Cara mengeluarkan anginnya itu bibir dibuka lebar, anginnya keluarin. Syih. Shin. Nusyirot. Iya. Coba nusyirot. Nusyirot. Nah, gitu. Nanti tak buka ya, kalau nusyirot itu dua itu ada tasjidnya iya. nusirat gitu nusirat nanti itu memang perlu dilatih iya, iya. Eh, melatih kebiasaan itu susah kalau ibu datangnya usia lima sepuluh tahun 15 tahun cepat gitu ya iya, jadi banyak dilatih. dilatih terusin dulu ibu ya waidas sama waidas sama ukushitot no udah lumayan tuh kusyopot potnya kusyopot kusyopot bukan kosiopop <laughs> ya. Balik lagi. Udah ini susahnya itu, Bu. Jadi banyak huruf-huruf yang mirip. Jadi setelah kosiopo bibirnya balik ke tak. Kosiopat. Iya balik ke tak kan ujungnya bukan bukan kosiopop. Saya jadi jadi teringat eh, murid itu dulu pawasot pawasat kan iya. dibacanya pawasot karena setelah sin ada to itu pawasot jadilah ibu wasot itu. pawasap padahal ya Baik. Eh kus kusyopot. Gitu. Terus wa idza? Wa idza jahim su'irat. Nah, ada tasdidnya. Su'irat. Nah, begitu. Enggak nge kan? Terus. Iya. Wa idza jannatu uslifat. Alimat nafsu. Nah, jangan buru-buru. Eh. Betul bacanya tapi terburu-buru. T-nya ah. tuh selesai dulu. Alimat nafsum ma ya. Yeah. Iya. Alimat nafsum ma Ahnya jangan oh, ah aja. Ahdorat. Baik Ibu. Ya, Kalau sudah salah sekali salah terus, Ya, tapi nggak ya, apa-apa lagi belajar ya, ibu iya, ya. Ustaz, Baik Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kalau belajar makhraj huruf itu, mulut itu jadi kelu. Kok begitu? Logikanya begini, saya selalu memberikan kiasan, ya, permisalan. Kalau kaki bekas kena paku, itu e, mau melangkah walaupun pakunya sudah nggak ada, serasa aja berbekas. Padahal udah nggak ada pakunya, maka kata dokter kan kalau bekas luka apa, belajar jalan. Nah, lidah pun begitu. Kalau lagi belajar makhraj sehari dua hari, bingung gitu. Kadang-kadang dal ketuk dal, F ketuk kurva gitu. Jadi nggak apa-apa ya, namanya juga lagi belajar. Baik, di 85904785 jadi untuk ibu dan bapak yang sudah terdaftar nomor 1 sampai 20 itu hari Senin, dicatat ya. 1 nah, sampai 20 Senin, kemudian hari Rabunya 21 sampai 40, hari Jumatnya 41 sampai 60 sekian. Masih terus ya, yang terdata kan masih baru 60 sekian. Eh, bagaimana? Saya kan sudah lancar, sudah mahir ingin ikut kelas C. Untuk ikut kelas C, ibu dan bapak harus di kelas B dulu untuk dites. Betul nggak ibu? Ibu dan bapak sudah masuk kelas C. Hak kelas B-nya kan hari Selasa, pokoknya uh, selang satu hari ya. Hari Selasa, hari Kamis, gitu kan besok tuh eh, kelas B-nya hari e, Sabtu kadang-kadang tahsin kadang-kadang juga untuk kelas e, B dan hari Minggu itu ya untuk kelas B jadi insya Allah jadi dengan demikian hidup ini pel, harus penuh semangat dan persaingan hari ini saya kelas B besok saya mau kelas C dong hari ini saya kelas C, besok kelas C-nya bukan hanya sekedar kelasnya, tapi kemampuan tajwidnya juga. Makanya pelajaran tajwid selalu saya ulang, selalu saya bikinkan diktatnya, bikinkan resumenya, ada kelas khusus, ada kelas tutor ibu yang ingin bagaimana mengajar. Itu alhamdulillah kalau setiap hari saya ngajar di Bidakara juga ada ibu-ibu dari TK, dari madrasah-madrasah ya yang ingin memantapkan tajwidnya. Saya ini Pak Ari sudah belajar di mana-mana kok nggak paham. Ya alhamdulillah katanya. Ya alhamdulillah barangkali saya bisa eh, walaupun dengan ilmu yang sedikit bisa memberikan pemahaman ya untuk ibu dan bapak untuk bisa memberikan pengajaran kepada yang lainnya. Jadi insyaallah uh, eh, silahkan saja untuk informasi uh, hubungi 0812 828 7881 0812 828 7881 atau bisa juga di 70 77 8 nya tiga kali 444 ya triple 4 ini tapi agak susah nih kalau nomor ini kadang-kadang susah kadang-kadang pas nyambung sayanya nggak di tempat gitu ya karena memang seringkali banyak kegiatan seperti besok kita ada talim di Bidakara ya hari Kamis Insya Allah. hari Sabtu libur karena banyaknya ibu dan bapak yang kegiatan mengingat tahun baru Masehi kemudian saya juga ada uh, tablik akbar ya di Pelabuhan Ratu Insya Allah. Ibu dan Bapak semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah merupakan satu motivasi bahwa hidup ini harus selalu belajar karena kewajiban belajar semenjak kita lahir sampai liang lahat terus kita belajar. Sampai kapanpun kita harus belajar, hanya kematian yang mengakhiri belajar kita. Ini juga belajar, datang, oh Alhamdulillah, mendengar juga Alhamdulillah. Kita jadi orang pintar, kita harus mengajar. Kita tidak pintar, kita harus belajar. Nggak ngajar, nggak pintar, paling tidak jadi mustami, jadi pendengar. Itu harus ada dari salah satu tiga kelompok. Kalau tidak itu termasuk orang-orang yang merugi. Terima kasih. Bila hitapik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.